muslim Dimanapun anda berada Rahimakumullah Wa'azani Allah jami'an Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa henti memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatannya kenikmatan yang berupa kesehatan, waktu luang lebih-lebih lagi adalah kenikmatan yang berupa iman dan Islam serta ihsan yang masih Allah semayamkan di dalam dada setiap kita sehingga bihamdillahi taala meskipun uh, saat ini bumi kita diguyur dengan hujan terhalang untuk pergi kemana-mana namun biiznillah wa bi'aunillah kita bisa berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan upaya kita, usaha kita pada kesempatan ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bagian amal-amal soleh kita dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada kita yaitu dengan memudahkan kita menuju kepada jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, para pendengar di muslim dimanapun anda berada dan juga para akhwat dan umahat peserta kajian karumah InsyaAllah ta'ala kita sore hari ini akan membacakan sedapatnya bagian terakhir dari surat At-Takwir Yang masih tersisa beberapa ayat dan kita akan baca insyaAllah eh, Seberapa dapat sesuai dengan apa yang Allah berikan kemampuan kepada kita insyaAllah ta'ala Sebelum kita baca tafsirnya terlebih dahulu kita akan baca ayat-ayat tersebut yaitu mulai ayat yang ke-15 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-15 ini setelah 14 ayat sebelumnya menyampaikan beberapa persyaratan kepada kita kalimat-kalimat persyaratan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lebih menegaskan kembali 15 eh, ayat terakhir dimulai dengan bersumpah. Fala uqsimu bil khunnas. Maka lam di sini ya lam di sini bukanlah lam nabiyah. Akan tapi justru lam musbitah yaitu lam yang berfungsi untuk menguatkan terhadap sumpah yang ada sebelumnya. Maka aku bersumpah ya, bil khunnas yaitu dengan bebintangan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bebintangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak ya untuk bersumpah dengan setiap makhluknya dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan makhluknya satu di antaranya adalah dengan bebintangan di mana khunnas ini merupakan jamak dari khanisah yaitu maknanya adalah bintang maknanya adalah bebintangan yang mana bintang ini pada setiap malamnya muncul itu kembali muncul dan setelah muncul sekian lama maka akan kembali lagi tenggelam muncul tenggelam muncul tenggelam itulah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara bintang kita pun melihat ada yang seperti bergerak satu mendahului yang lainnya. Al-Jawaril Kunnas di mana bintangan ber, eh, bebintangan tersebut mereka berputar pada porosnya, pada garis edar yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al zawari Al-Kunnas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setelah bintang itu muncul di sore hari kemudian tenggelam pada waktu menjelang fajar dan bahkan sebagian masih tampak yaitu bintang-bintang yang besar tampak sampai uh, fajar menyingsing wal laili idza as'as dan tatkala malam itu telah berlalu was subhi idza tanafas dan tatkala nafan tatkala malam e, telah tiba dan tatkala subuh telah tiba pula. Itu waktu malam tiba terus berlalu hingga kemudian tibalah waktu subuh. Dan ini akan berlaku berlalu setiap hari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang yang ini merupakan ayatan min ayatillah. Dua ayat yang sangat agung di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu ketika uh, siang mulai habis maka muncullah waktu malam Malam pun tiba kemudian habis muncullah waktu siang Dan kemudian tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk menghalang-halangi Yang mampu untuk mencegat apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan betapa bahwa malam dan siang masing-masing memiliki manfaat yang sangat agung yang Allah berikan kepada para hambanya yang kita tidak bisa bayangkan seandainya dunia yang kita lalui ini adanya hanya siang terus ataupun adanya hanya malam terus maka sungguh satu keadaan yang e, boleh jadi sangat membosankan dan juga meletihkan kita semuanya Baik terang terus ataupun gelap terus semuanya akan meletihkan kita. Nah, ini merupakan dua tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalang-halangi datangnya siang, berlalunya ataupun datangnya malam dan atau berlalunya. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyain afala tasmaun Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia Bagaimana pendapat kalian semuanya jika Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan untuk kalian malam terus-menerus sampai hari kiamat nanti? Adakah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan e, cahaya bagi kalian. Tidakkah kalian mendengarkannya? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykum an-nahara sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu Bagaimana pendapat kalian semuanya? Andaikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian siang terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Adakah sesembahan yang lain selain Allah yang berhak untuk disembah, yang boleh untuk disembah, yang mampu mendatangkan malam Ya, ketika Allah sudah menjadikan seandainya Allah menjadikan siang terus menerus, adakah Tuhan yang mampu mendatangkan malam? Tidak ada yang mampu. Yang taskununa yang kalian kemudian bisa beristirahat padanya. Afalatub sirun, ya tidakkah kalian melihatnya? Maka jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia ini berupa siang dan malam ini merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar di siang hari kita beraktivitas mencari kehidupan kita, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di malam hari kita pun akan bisa istirahat. Sebagaimana dahulu di dalam surat An-Naba. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang. Yang pada malam hari kalian bisa kemudian beristirahat padanya dan pada siang hari kalian bisa kemudian mencari keutamaan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ya, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kemudian Allah menyatakan sesungguhnya dia adalah laqaulu rasulin karim, merupakan ucapan perkataan rasulnya Rasul Allah yang sangat mulia. Innahu di sini maksudnya adalah innahul Quran. Ya innahu ataupun innal Quran, sungguhnya Al-Quran itu merupakan la kaulu rasulin karim. Merupakan ucapan dari rasul yang sangat mulia. Maksudnya dalam hal ini adalah Jibril alaihi salatu wasalam yang kemudian diberikan kepada rasul yang ada di muka bumi yaitu berupa wahyu kepada eh, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya rasul dengan karim, yaitu dengan sifat yang sangat mulia, yang sangat mulia. Yaitu seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat mulia baik dari sisi fisik ataupun dari sisi akhlaknya. Beliau adalah malaikat Jibril. Sebagian para ulama mengatakan yang disebut dengan uh, karim di sini adalah al-khuluqul husna wal hayatul jamilah. Yaitu akhlak yang sangat baik dan tingkah laku yang sangat indah. Maka Jibril alaihi salatu wasalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat karim ini. Kemudian ayat selanjutnya di quwwatin 'inda dzil arsy makin yaitu seorang rasul yang memiliki kekuatan ya yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang dirinya memiliki kedudukan dzil arsy yaitu e, di samping zat yang memiliki al arsh ya zat yang memiliki al arsh yang sangat kuat Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan dzi quwwah. Ya, dzi yaitu yang memiliki kekuatan karena memang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan yang lebih kalau dibanding dengan para malaikat yang lainnya karena memang dirinya adalah utusan Allah, kepercayaan Allah yang ada di langit sana. Di mana malaikat Jibril itu memiliki keistimewaan. Maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dan hadis ini disepakati keabsahannya oleh mereka berdua. Fa inna rasula ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha lahu sittatu uh, sittu mi'atin sittu mi'ati lahu sittu mi'atu junahin sittu mi'ati junahin qad saddal ufuqa kullahu min 'azamatihi alaihi salatu wassalam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Rasul Allah yaitu dalam hal ini adalah maksudnya malaikat Jibril Rasulullah Muhammad melihat bentuk asli eh, malaikat Jibril ya bentuk asli malaikat Jibril di mana kata beliau beliau malaikat Jibril itu memiliki situ meati junahin memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Sementara yang kita lihat ya makhluk yang ada di dunia ini yang mereka Allah berikan sayap itu kebanyakan mereka hanya memiliki dua sayap. Bahkan juga pesawat terbang pun ya kebanyakannya adalah hanya memiliki dua sayap. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan Jibril ini dengan 600 sayapnya. Dengan 600 sayap ini tentunya beliau memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, 600 sayap ini memenuhi segenap ufuk, memenuhi segenap penjuru. Beliau melihat ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, yang beliau lihat adalah sayap sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika beliau di uh, oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri merasakan bahwa satu epaan ya ketika malaikat yang bawa Rasulullah itu mengepakkan satu kali uh, mengepakkan sayapnya maka akan melesat sejauh mata memandang berapa jauhnya kita bisa memandang, ya, bisa berkilo-kilo. Segitulah ya jauhnya satu kali mengepakkan sayapnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana malaikat Jibril ini kata Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat istimewa dzil arsy makin. Ya, di samping uh, zat pemilik arsy yang sangat kokoh. Di mana ars ini tempatnya ya berada di atas segala sesuatu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatnya ada di atas arsy ya, tempatnya ada di atas arsy. Rafi'ud darajat dzul arsy yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala adalah Eh, zat uh, yang mengangkat derajat-derajat yang memiliki ars yang memberikan rohnya atas idinnya kepada uh, hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, inilah uh, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ya makhluk Allah Subhanahu wa taala utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat kokoh, yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat Jibril ini dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada rasul yang ada di dunia ini, ya. Diberikan amanah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada Rasul yang ada di dunia ini. Nah kemudian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Membedakan kita para manusia Dengan para hewan Itu adalah karena kita manusia itu mau menerima wahyu. Adapun manusia yang tidak mau menerima wahyu yang dibawa oleh utusan Allah yang di langit dan kemudian diberikan kepada utusan Allah yang ada di bumi, maka hakikatnya dirinya ya tidak jauh berbeda dengan binatang. Bahkan kata Allah terkadang sebagian manusia itu bal lebih hina, lebih rendah ketimbang binatang. Nah, bahwa manusia dan binatang ini sama-sama merasakan kenikmatan. Ya, sama-sama merasakan kenikmatan ya entah dia berupa makan, berupa minum, ya, ya, nikmat dengan pasangannya, nikmat ketika memiliki tempat tinggal yang nyaman, ini sama. Hewan dan manusia sama. Mereka sama-sama bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sehingga tatkala manusia dan binatang ataupun manusia itu e, di dalam menjalankan kehidupan di dunianya ini hanya semata-mata mengejar kenikmatan-kenikmatan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para binatang, maka hakikatnya dirinya sama dengan binatang. Kecuali kalau kemudian manusia tersebut ya manusia tersebut bisa menerima wahyu bisa menjalankan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hambanya barulah kemudian dirinya bisa membedakan ya antara dirinya dengan hewan Itu di mana mengisi kehidupannya bukan semata-mata memenuhi kebutuhan-kebutuhan eh, yang itu merupakan kebutuhan biologis. Entah makan, entah minum, entah memenuhi eh, syahwat dengan pasangannya. Sehingga yang akan bisa menjadikan sebab manusia ini lebih utama, lebih unggul daripada binatang yaitu tatkala manusia ini memiliki eh, keistimewaan berupa mengamalkan syariat wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan manusia ini mau menerima wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di dunia akan menjadi lebih baik daripada binatang dan juga di memiliki kiamah akan lebih baik daripada binatang. Namun yang tidak mau menerima wahyu, maka mereka hakikatnya seperti binatang balhum adol atau bahkan terkadang mereka lebih hina, lebih rendah derajatnya ketimbang binatang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh ya, kriteria amal soleh Pertama, ikhlas dalam melakukannya dan yang kedua ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada siapa yang beramal soleh baik dia lelaki ataupun perempuan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan. Ya, dalam masalah amal soleh laki dan perempuan kedua-duanya disamakan untuk mendapatkan kesempatan. Namun di sana ada perbedaan ya dengan sebagian yang memang dibedakan oleh Allah meskipun sebagian sama. Ya, dalam masalah sebagian tugas-tugas beribadah sama, namun sebagiannya ada yang memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kodratnya mereka sebagai lelaki dan sesuai dengan kodratnya mereka sebagai perempuan. Maka tidak boleh kemudian kita mengeneralisir bahwa semuanya laki-laki dan perempuan itu sama dalam semua halnya, tidak ya, sebagaimana yang sedang diperjuangkan oleh eh, orang-orang uh, yang tergabung di dalam LGBT. Mereka menuntut kesamaan dalam seluruh halnya. Bahkan mereka menuntut kesamaan untuk disahkan nikah dengan sesama jenis. Ayah dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini me menyelisih kodrat ini menyelisih kudrat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di mana di dalam surat Ali Imran ayat ke-16, eh, afan ke-14 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khas dzalikum matalul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia mencintai para perempuan, ya tentunya adalah yang lelaki mencintai para perempuan. Ini kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang memang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai anak-anak. Maka kalau ada kemudian perempuan mencintai perempuan, ataupun lelaki mencintai lelaki dalam tanda kutip yaitu dalam masalah yang berkaitan dengan syahwat maka ini jelas keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintai harta benda baik yang berupa emas, berupa perak, mereka mencintai uh, al-an'am yaitu binatang-binatang kendaraan, mencintai sawah ladang dan itu memang adalah perhiasan di dunia ini. Namun bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang lebih baik yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun dan yang beramal soleh lelaki ataupun perempuan itu adalah orang yang beriman maka kata Allah fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik ya kehidupan yang baik maka yang akan mendapatkan kehidupan yang baik adalah orang yang beramal soleh, lagi orang yang beriman. Ya, orang yang beramal soleh, lagi beriman. Ini adalah harga mati. Adapun orang yang mengatakan bahagia namun mereka mendapatkannya bukan dengan cara amal soleh dan beriman, maka itu boleh jadi adalah kebahagiaan yang nisbi. Kebahagiaan yang tidak hakiki, yaitu paling banter kebahagiaan selama di dunia itu paling banter. Dan bahkan mungkin kebahagiaan hanya dalam beberapa waktu, beberapa potong waktu di dunia, tidak selama di dunia. Ya, kita lihat orang yang uh, memiliki harta benda yang banyak belum tentu sepanjang hidupnya bahagia belum tentu. Bahkan mungkin susahnya lebih banyak daripada senangnya. Susah untuk meraihnya. Jadi untuk meraih harta benda yang banyak itu dia sampai mengorbankan segala sesuatu. Ya harta, ya eh, pikiran, kemudian fisiknya dikorbankan semuanya. Setelah mendapatkannya maka dia pun susah payah untuk menjaganya. Di mana-mana dipasang CCTV. Itu pun belum cukup kemudian masih menyewa bodyguard. Susah menjaganya. Dan setelah itu nanti mungkin yang eh, lebih parah lagi adalah susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena harus mempertanggungjawabkan min aina iktasabahu wa ila aina wa ila aina anfaqahu. Dari mana mendapatkannya dan kemana mendistribusikannya. Nah, maka orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ya dunia dan akhirat. Dunia akan diberikan eh, apa namanya kelapangan dada, kesenangan hati, hati yang senang, hati yang bahagia. Meskipun boleh jadi dalam masalah materi kekurangan. Kenapa? Karena orang yang beriman maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan uh, perkara yang dimiliki oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u ya in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahum. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan perkara yang dimiliki oleh orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Kenapa? Karena seluruh perkara yang dia hadapi, seluruh perkara yang ada pada dirinya adalah khair, adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Di mana perkara ini tidaklah akan dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Gimana konkretnya yaitu orang yang beriman tatkala mendapatkan nikmat, tatkala mendapatkan kebahagiaan dia sadar bahasanya itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya pun bersyukur kepada Allah. Tidak membusungkan dadanya inilah saya. Demikian pula wa in asabatut darra'u sabara fakana khairan lahu dan tatkala mendapatkan bahaya, kemudaratan, musibah maka dirinya pun kemudian sadar itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya pun menjadi hati yang sabar, hati yang lapang dada ya, hati yang lapang untuk menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin fa Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman bahwa apapun yang menimpa dirinya itu adalah atas izin Allah, maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada hatinya sehingga hatinya akan menerima takdir tersebut dengan lapang dada sehingga dia pun akan tetap dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tidak berkeluh kesah, tidak memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Itulah e, perbedaan antara seseorang yang mau menerima wahyu beriman yaitu mempercayai ya tentunya yang namanya iman itu tidak lepas daripada ilmu tidak ada iman yang benar kecuali dia harus berilmu dan kemudian dengan iman ilmu yang dia miliki dia pun beramal soleh maka kemudian Allah akan membedakan ya antara manusia dengan hewan dan bahkan kemudian dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lainnya sama-sama orang yang beriman dan beramal soleh maka akan bertingkat-tingkat di antara mereka sesuai dengan kadar iman dan amal soleh yang mereka miliki. Semakin baik keimanan seseorang, semakin baik amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin tinggilah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Berbeda Ya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman Mereka tatkala mendapatkan kenikmatan akan membusungkan dadanya Ini adalah karena kepandian saya ini adalah karena kehebatan saya. Dirinya tidak sadar bahwa yang menjadikan sebab, yang memberikan jalan, yang memberikan sarana sehingga dirinya itu menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang hebat itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang tidak beriman juga tatkala mendapatkan musibah maka dia akan berkeluh kesah. Dia akan berkeluh kesah, menggerutu, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mungkin di antara manusia ada yang kemudian mencaci maki Allah. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah fa in radiya falahu ridha wa in sakhita sakhitallahu lahu. Barang siapa yang ridha terhadap takdir Allah terhadap musibah yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Namun pada siapa yang menggerutu, marah-marah, tidak terima dengan takdir Allah, maka Allah pun juga tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh manusia tadi. Dan betapa menyesalnya orang yang sepanjang hidupnya hanya mencari kebahagiaan kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatinya agak terganggu melihat kemewahan dunia, gemerlapnya dunia, maka kemudian beliau menenangkan hatinya dengan ucapan Eh, kurang lebihnya adalah innal aisha aishul akhirah. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Sungguhnya ya Allah kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di negeri akhirat nanti. Maka kemudian tenanglah hatinya, tidak kemudian berambisi untuk menguasai gemerlapnya dunia. Maka wajar Rasulullah SAW tatkala sedang melaksanakan dakwahnya ditawari tahta, ditawari wanita, maka beliau menolaknya. Beliau menolaknya. Berbeda dengan sebagian kita dewasa ini. Saudara-saudara kita yang masuk ke dalam dunia parlemen mereka tergabung di dalam partai-partai, katanya ingin mengusung aspirasi Islam. Namun buktinya tatkala Allah Subhanahu wa taala bentangkan di hadapannya dunia, maka akhirnya lupa dengan misi awalnya. Dan bahkan lebih parah lagi kemudian mengubah yang semula asasnya adalah asas Islam, kemudian dirubah bukan lagi berasas Islam. Kenapa? Karena dunia. Nah supaya kita kemudian tidak terlalu mudah terganggu dunia Tidak tergantung hati kita dengan dunia Tidak terngiang-ngiang dengan dunia Yang dunia itu sebenarnya akan dimiliki oleh setiap orang yang beriman dan beramal soleh Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Kalau tidak muslim Bukhari itu bab keutamaan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh Kata beliau Rakaat al-fajri ahabu idallahi minat dunia wa mafihah Dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum salat fajar, sebelum salat subuh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka tatkala kita berkeluh kesah, ya, berpeluh untuk mengumpulkan dunia sementara kita melalaikan beribadah kepada Allah, hakikatnya kita adalah menjadi orang yang sangat miskin. Berbeda orang yang senantiasa sebelum sholat subuh kemudian sholat dua rakaat, maka dia telah memiliki dunia, memiliki sesuatu yang lebih Allah cintai ketimbang dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat dan inilah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sehingga orang-orang yang tidak beriman mereka akan mengatakan ya kulu ya laitani qaddamtu li lihayati, Ya laitani qaddamtu li lihayati. Mereka mengatakan wahai seandainya aku mempersiapkan diri aku mempersembahkan, menabung, aku melakukan sesuatu lihayati untuk kehidupanku. Itu maksudnya adalah untuk kehidupan di akhiratnya. Inilah penyesalan. Penyesalan orang-orang yang tatkala di dalam kehidupannya di dunia tidak menyiapkan bekal, tidak melakukan keimanan, tidak melakukan amal soleh, maka dia yaumul kiamah akan menjadi orang yang betul-betul miskin, tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dia banggakan. Sehingga ketika itu dirinya pun menyesal. Kenapa? Karena di dunia tatkala mereka menjalankan kehidupannya di dunia orang-orang yang seperti ini membanggakan harta bendanya. Sehingga tatkala mereka ini memiliki harta benda yang banyak, mereka beranggapan saya sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah mengatakan, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman." Maka sungguhnya sebagian manusia tatkala Allah memberikan kemuliaan kepada dirinya, maksudnya adalah kemuliaan Eh, status dunia. Allah memberikan harta benda kepada dirinya, maka dirinya mengatakan, "Rabbi akramani." Allah sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala membatasi rezekinya, mengurangi rezekinya, menahan rezekinya dari mereka, maka mereka akan mengatakan Allah sedang menghinakan, merendahkan diriku, tidak memuliakan diriku. Ini adalah prinsip materialis. Yang mereka mengukur kemuliaan seseorang bahkan kemuliaan di hadapan Allah itu dengan harta benda. Dan ini adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalam rangka untuk mengganggu keimanan kaum muslimin. Ya kalau kamu nanti masuk agama Kristen, tidak lama kemudian kamu akan menjadi orang yang kaya. Inilah memang ciri khas orang-orang kafir. Mereka akan mengukur kemuliaan seseorang itu dengan harta benda, dengan pangkat, dengan kedudukan. Dan ini pun kita harus hati-hati. Di mana ini merupakan sifat kafir kalau ini ada pada diri kita, hati-hati. Berarti kita telah terjangkiti satu di antara penyakit orang-orang kafir. Jangan kemudian kita memandang hina, memandang rendah saudara kita yang statusnya kebetulan di bawah kita. Yang seorang presiden menganggap rendah para menterinya, yang para menterinya menganggap rendah para stafnya. Yang seorang dosen menganggap rendah ini ya, orang-orang yang pekerjaannya eh, hanya menjadi misalnya karyawan ataupun pegawai biasa. Orang yang dia pegawai meskipun apa namanya dia PNS menganggap rendah orang-orang yang bekerja swasta dan seterusnya maka tidak boleh. Ini merupakan diantara ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka mengukur kemuliaan itu dengan materi. Ya. Maka janganlah kemudian kita merendahkan saudara kita karena hal-hal tersebut. Dan bahkan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang itu dianggap telah melakukan sebuah dosa tatkala yahkir akhahu, merendahkan, menghinakan saudaranya sesama muslim. Dan merekalah orang yang tidak mau beriman, orang yang tidak mau beramal soleh inilah mereka yang sungguh menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat nyata. Mereka akan menjadi orang yang miskin tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. wa seandainya aku dahulu di dunia itu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan diriku yang sesungguhnya, untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya orang-orang yang dikatakan menuruki adalah orang-orang yang dirinya dan juga keluarganya itu rugi nanti di hadapan Allah di yaumul kiamah. Itu rugi apa? Rugi dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir memang orang-orang yang tidak memiliki suatu apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat al Imran ayat ke sekitar 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan minhu wa huwa fil akhirati minal Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka seluruh amal soleh, seluruh amal baik yang telah dia lakukan di dunia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan Allah dia tidak mendapati apa-apa. Kenapa? Karena Allah tidak menerima amal solehnya. Allah tidak menerima amal kebaikan yang dia lakukan sepanjang kehidupannya di dunia. Meskipun ketika di dunia dia lulukan, Masya Allah, sefulan itu memang sholatnya tidak rajin. Memang dia adalah orang non muslim tapi masya Allah dermanya luar biasa. Per bulan satu miliar disumbangkan, masya Allah. Namun orang semacam ini dia akan menjadi orang yang sungguh menyesal di hadapan Allah. Bahwa fil ibn minal khosirin di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Tidak mendapatkan apa yang dia upayakan, dia usahakan di dunia, hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa bersyukurnya kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita berupa modal agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga memelihara keislaman ini di dalam setiap kita sampai kemudian ajal menjemput kita sebagaimana firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai sekalian orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala demikian yang kita bacakan pada kesempatan eh, sore hari ini. Insyaallah bidznillahi taala kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya adalah untuk saya pribadi sebagai pengingat saya pribadi dan kemudian baru setelahnya adalah kepada uh, antunas kalian para akhwat dan umahat dan juga untuk antum sekalian para pendengar radio Muslim dimanapun anda berada, rahimakumullah wa anzaniyallahu Allah wa jami'an. Tentunya banyak sekali salah dan kurangnya itu semuanya karena semata-mata kebodohan dan kekurangan saya pribadi dan gangguan dari syaitan. Maka tegur sapa peringatan dari antum sekalian sangat kami tunggu dan kalau ada benarnya maka itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ustadz bolehkah seorang wanita Mengepang rambutnya Dan boleh Dan bolehkah wanita Mengucir tinggi Menyanggul rambutnya Di rumah Wallahu ta'ala alam Jawabnya insyaAllah boleh Karena itu adalah masalah keduniaan Namun Masalah keduniaan ini telah diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang perempuan kalau hendak mengucir rambutnya, hendaknya dia dibagi, dikepang kiri dan kanan. Ya dibelah menjadi dua. Dan seperti itulah nanti ketika seorang e, itu meninggal, maka dirinya pun diperintahkan untuk mengepang menjadi dua ataupun yang ya kalaupun dibagi tiga karena yang belakang ditarik ke atas. Nah, ketika di rumah insya Allah taala diri seorang perempuan boleh ya menyanggul ataupun mengkucir rambutnya eh, sehingga kelihatan menonjol. Ya, ketika memang di hadapan mahramnya. Namun ketika keluar rumah ini dilarang. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang derajatnya Hasan mengatakan sintani min ahli ada dua golongan dari ahli neraka lam arahuma qablu yang aku belum melihat sebelumnya. Yang pertama adalah seorang penguasa yang dia memegang cemetinya dan kemudian dengan cemeti yang dia pegang itu dia gunakan untuk berbuat zalim kepada rakyatnya kepada bawahannya. Dan yang kedua adalah nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah Yang kedua adalah para perempuan yang mereka berpakaian akan tapi hakikatnya adalah telanjang. Ya berpakaian akan tapi hakikatnya adalah telanjang. Ini beberapa tafsiran yang dimaksud adalah ya ber, yang pertama berpakaian namun tidak menutup aurat. Bisa berupa memang pakaiannya yang uh, minim sehingga tidak menutupi auratnya ataupun yang kedua dia berpakaian menutup auratnya namun dengan kain yang transparan sehingga mohon maaf apa yang ada di dalam kain itu tetap kelihatan ya hampir sama seandainya dirinya tidak menggunakan kain penutup. Yang ketiga adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak transparan Namun pakaiannya adalah pakaian yang ketat Yang orang semacam ini kata uh, Rasulullah SAW Dia apa namanya berlenggak linggok jalan ke sana kemari Sehingga membuat condong hatinya para muslimah yang lain untuk meniru dirinya yang kepalanya itu berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Ya, maka kalau kemudian keluar, maka janganlah kemudian mengucir rambutnya sehingga kelihatan menonjol apalagi ke atas seperti punuk unta. Wallahu taala alam. Bagaimana menghilangkan rasa ujub pada diri? Terima kasih. Ya, ini insyaallah uh, mungkin satu pekan ataupun dua pekan lagi ada buletin at-tauhid yang membahas masalah ini. Intinya yaitu kita yang pertama supaya bisa menghilangkan ujub Ya karena ujub ini merupakan satu di antara bagian eh, yang akan membatalkan amalan yang kita lakukan. Maka hendaknya kita senantiasa lebih mengingat pahala di akhirat. Ya, lebih mengingat pahala di akhirat, lebih mengingat balasan di akhirat itu lebih utama, lebih abadi ketimbang balasan yang kita harapkan di dunia yang sangat fana. Kita pun ingat bahwa tatkala kita ujub dengan amalan-amalan yang kita lakukan maka boleh jadi kemudian akan menumbuhkan kesombongan akan menumbuhkan kesombongan dan kalau kita sudah sombong maka waliyadzubillah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya mengancam kita dengan neraka jahanam Ya, kalau sudah ujub itu biasanya kemudian akan berpindah kepada takabur. Dia ujub itu kan kagum dengan amalnya sendiri ya, kagum dengan amalnya sendiri, merasa wah. Sehingga akan menghinakan saudara yang lain. Padahal al-kibr kata Rasulullah adalah batrul hak wa tunas, Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan di antara hal yang akan bisa menghilangkan ujub yaitu bahwa hendaknya kita senantiasa merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan itu tidak ada penjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjamin amalan yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Nah, kalau kemudian kita merasa khawatir amalan kita itu tidak diterima Allah, maka mudah-mudahan hal ini akan bisa menghilangkan rasa ujub yang kita miliki. Dan tentunya kita memperbanyak permohon kepada Allah ya untuk dijauhkan dari sifat ya bangga diri menyom, apa namanya e, tertipu dengan amalan yang telah kita lakukan. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz apa yang sebaiknya dirujuk ketika melihat tafsir Al-Qur'an? Bolehkah melihat tafsiran Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung ayat tentang sains? lalu melihat tafsiran ayat ini kepada orang yang ahli dalam sains tersebut. Selama pemaparan yang disampaikan oleh uh, orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan ini tidaklah bertentangan dengan kaidah eh, kaidah-kaidah pokok dalam masalah tafsirul Quran, tidak mengapa. Ya. Apalagi kalau kemudian Eh, sains yang mereka kembangkan ini dalam rangka merujuk kepada tafsiran yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti contohnya wallah taala seperti apa yang dikembangkan oleh Dr. Naik. Dan ini bahkan sangat bermanfaat untuk membantah orang-orang yang membanggakan sains. Mereka semuanya bisa dibantah, dipatahkan dengan kefahamannya dalam masalah ilmu tafsir. Nah, supaya kemudian seseorang itu tidak kemudian terkagum-kagum dengan temuannya dalam masalah sains maka hendaknya dia tetap kembalikan kepada eh, bagaimana para ulama itu ya eh, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dirinya akan bisa melihat manakah kiranya eh, sains itu bisa dikembang dikembangkan di sana dan mana tafsiran-tafsiran secara sains yang memang tidak boleh kemudian dimasukkan ke dalam Eh, tafsir Al-Quran Maka selama dirinya tetap melihat kepada kaidah-kaidah tafsir Dirinya bisa melihat mana yang boleh dikembangkan dan mana yang tidak InsyaAllah ta'ala tidaklah mengapa Namun ingat bahwa kita tidak boleh kemudian terlalu terkagum-kagum ya dengan orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Dengan mengedepankan ataupun dengan e, menyodorkan menyuguhkan kepada kita dikaitkan dengan sains yaitu e, ilmu pengetahuan. Ustaz bagaimanakah caranya agar tidak mudah mengantuk jika berada di majelis ilmu? Jika melihat waktu tidur sudah cukup. Kata Rasulullah SAW eh, bahwa menguap itu datangnya dari syaitan dan adapun Bersin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan biasanya orang yang mengantuk dia pasti akan menguap. Nah, karena menguap ini yang ditimbulkan karena ngantuk itu datangnya dari syaitan, maka banyak-banyaklah kita bertawud, banyak-banyaklah mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, kalau memang tidur sudah cukup masih ngantuk berarti ini memang gangguan syaitan apalagi ketika hendak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu adalah gangguan syaitan. Maka perbanyaklah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan tersebut. Ustaz Anas selalu berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Salah satu caranya dengan tenang di dalam bacaan dengan gerakan sholat eh, dan gerakan sholat. Namun Ustaz bagaimana dengan sholat Anas yang akhir-akhir ini disusupi oleh rasa benci terhadap seseorang? Apakah sholat ana sah Dan bagaimana cara menghilangkannya Padahal seharusnya ya, Padahal seharusnya kalau sholat itu dilakukan eh, Sudah dengan sesungguhnya Ini akan bisa mencegah seseorang dari Fahsya wal mungkar Inna sholata tanhanil fahsyai wal mungkar Ini Allah yang mengatakan demikian Nah kalau kemudian ternyata sholat yang kita lakukan dalam pandangan kita sudah khusyuk, ya, sudah ikhlas, maka yang perlu kita koreksi adalah rasa khusyuk dan rasa ikhlasnya tersebut. Ya, karena sebagaimana dulu yang pernah kita sampaikan, satu di antara ciri ikhlas itu adalah faktu ru'yatil ikhlas. Ya, faktu ru'yatil ikhlas itu hilangnya perasaan bahwa saya sudah ikhlas. Waman syahida fi ikhlasi al-ikhlasa faqad yahtaju ikhlasu ilal ikhlas. Barang siapa yang merasakan meyakini bahwa amalan yang dia lakukan itu sudah ikhlas, maka perasaan keyakinan dirinya sudah ikhlas ini perlu di perbaiki lagi, ya perlu diikhlaskan lagi, perlu diperbaiki lagi. Ya kemudian kalau uh, Anda merasa benci kepada seorang Ini dilihat Ini dilihat apa sebabnya Dan siapa yang dibenci Kalau yang dibenci itu adalah orang kafir Karena kekafirannya Sah-sah saja Ya, Karena memang hakikatnya Kita harus membenci orang kafir karena kekafirannya Bahkan kita tidak diperkenankan untuk mencintai orang kafir karena kekafirannya Tidak boleh Nah, kalau kemudian yang kita benci adalah misalnya saudara kita, ya saudara kita, karena perbuatan yang memang menyimpang dari syariat dan yang kita benci semata-mata perbuatannya dan sebatas pada perbuatan yang dia lakukan tidak lebih, maka ini pun tidak mengapa. Namun kebenciannya jangan kemudian diwujudkan dengan bentuk permusuhan. Kebenciannya kita kita wujudkan dengan nasihat yang memberikan nasihat kepada dirinya. Maka ini masuk dalam nanti Eh, masalah al-wala wal barok. Kita berlepas. Nah, kenapa kita berlepas? Karena benci dengan perbuatan yang dia lakukan. Namun ingat kebencian kita tidak boleh kemudian kita wujudkan dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkannya? Boleh jadi kebencian yang muncul pada diri anti ini jangan-jangan karena ada sesuatu pada dirinya Eh, yang boleh jadi anti anggap menyaingi anti misalnya. Kalau seperti itu, ya maka ingatlah bahwa kita tidak bisa menjamin apa yang telah kita lakukan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh saudara saudari kita itu pasti tidak diterima oleh Allah. Nah kalau itu yang menjadi sebabnya ya jangan kemudian kita perturutkan kebencian kita. Ya, jangan kita perturutkan kebencian kita. Kita hilangkan kebencian kita dengan husnudon. Ya, adikan dirinya ternyata bisa lebih daripada kita, alhamdulillah. Bisa kita ambil faedah dari dirinya meskipun mungkin dalam masalah usia lebih muda, lebih junior, namun kalau baik kenapa kita tidak ambil manfaat dari dirinya. Ya wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Uh, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi